Saudara Kusiman, kita buka dialog kita dengan satu permasalahan Ustaz di mana sudah tidak asing lagi di eh, masyarakat kita Ustaz. Banyaknya kaum muslimah yang berdandan di luar rumah. Ini tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan kita Ustaz. Nah, di sisi lain juga sikap dari para suami yang tidak memiliki kecemburuan melihat Eh, dan mengetahui istri-istri mereka berdandan di luar rumah. Nah, apakah ada sisi-sisi syariat Islam yang mengatur hal ini uh, tentang bagaimanakah suami harus menjaga istri dan uh, menjaga keluarganya dari hal-hal tersebut? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Wahai Rabb kami janganlah engkau lencengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami dan berikanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat sesungguhnya engkau adalah maha pemberi para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dan seluruh radio-radio yang merelai kajian ini maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, sudah kita maklumi bersama. Di luar sana, kaum muslimat, kita tidak berbicara, kaum non-muslimat, kaum muslimat sebagian ada yang membuka auratnya berdandan di luar rumah ya. dan berdandan tidak di hadapan suaminya dan tadi disinggung bahwasanya salah satu penyebabnya adalah kurang rasa cemburu hmm. dari seorang suami hmm. dan ini memang sudah diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Saya bacakan hadisnya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala thalathatun qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamri wal 'aqu wal 'aqu waliday wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al khubtha Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga orang yang telah benar-benar dalam bahasa Arab kalau ada qad kemudian setelah itu fi'il fi'il madhi kata kerja yang telah lampau menunjukkan benar-benar menunjukkan litaukid untuk penekanan qad harramallahu tabaraka wa ta'ala tiga orang yang benar-benar Allah haramkan atas mereka surga mudminul khamr seorang yang kecanduan minuman minuman yang memabukkan wal'a dan seorang yang durhaka kepada orang tuanya yang ketiga youth Lelaki yang mempunyai sifat dayuth. Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, youth adalah allazi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Yang membiarkan terjadinya al-khubth, perbuatan kefasikan, dosa atau zina atau yang semisalnya di tengah-tengah keluarganya. Nah, ini ini fenomena. Selain kita menyatakan kepada wanita muslimah, wahai wanita muslimah, jagalah pakaianmu di luar rumah, jangan sampai berdandan sebagaimana engkau berdandan di hadapan suamimu. Kita juga harus lihat dari sisi lain. Ternyata ada kekurangan dari kita para lelaki. Ya. Yaitu kekurangannya adalah membiarkan istri-istri kita untuk berdandan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya di luar rumah. Dan para ulama rahimahullah taala telah menjelaskan bahwa apa maksud dayuth? Ada beberapa hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taisir bi Jamil Jami' saghir Beliau mengatakan dayuth adalah suami yang tidak memperhatikan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini perhatikan para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang tidak memperhatikan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya yang di dalam rumahnya tersebut ada istrinya ada anak-anak perempuannya maka ini termasuk lelaki dayus dia tidak memberikan warning kepada istri istrinya kepada anak-anak perempuannya bahwasanya laki-laki yang boleh masuk ke dalam rumah adalah si fulan si fulan kalau ada laki-laki yang bukan mahram, jangan sampai dimasukkan ke dalam rumah. Dia tidak membaya, tidak memperingatkan istri dan anak-anak perempuannya akan hal ini. Ini laki dayif. Tidak memperhatikan siapa saja laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Ini laki dayif. Dan tentunya ini banyak. Yang kedua, disebutkan uh, pengertian dayif oleh uh, Syekh Mubarak Furi dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi, di syarah Jami' Tirmizi bahwa ad dayyuth adalah suami yang tidak menjaga istrinya atau keluarga perempuannya dengan tidak melarang lelaki yang bukan mahram untuk memasuki tempat istrinya atau melihat kepada istrinya. Inilah kidayus. Hampir sama tetapi ada tambahan. Yaitu bahwa suami yang tidak menjaga istrinya salah satu tanda suami tidak menjaga istrinya adalah suami yang kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya itu dibiarkan saja laki-laki tersebut melihat kepada kepada istrinya. Nah, ini lelaki dayus ya. Kemudian lagi lelaki dayus disebutkan oleh beberapa ulama di antaranya oleh Imam Dzaimi dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin bahwa Lelaki dayus adalah suami yang membiarkan istri atau keluarga perempuannya siapapun itu anak perempuannya, kakak adik perempuannya berbuat fahisyah. Dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fahishatu idza utliqat tadullu 'ala al-zina. Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mereka berdua mengatakan kata fahisyah dalam bahasa Arab jika diucapkan maka itu menunjukkan kepada perbuatan zina. Nah, suami yang dayus adalah suami yang membiarkan istri atau keluarga perempuannya berbuat fahisyah. Qila anna al-fahishata idza utliqat tadullu ala muqaddimati zina. Dikatakan pula bahwasanya fahisha ya, jika disebutkan maka dia menunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan atau yang merupakan e, mukaddimah pembukaan-pembukaan daripada perbuatan zina. Nah, ini disebut dengan fahisyah. Dan suami yang membiarkan istrinya seperti itu atau keluarganya berbuat fahisyah yaitu segala macam syahwat yang diharamkan atas seorang wanita kepada laki atau sebaliknya atau disebut juga perbuatan zina atau membiarkan istrinya mengerjakan sarana yang memasukkannya ke dalam perbuatan zina maka ini disebut fahisyah ini disebut suami yang dayus kalau ingin ditambahkan lagi suami yang dayus adalah suami yang membiarkan istrinya keluar rumah nah ini yang menjadi inti pembicaraan kita dengan dandanan yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada suami atau mahramnya. Ya. Seperti terlalu berdandan dengan make up yang sangat luar biasa. Di sini ada kuning, hijau, merah, muda gitu yang kayak traffic light di tengah jalan. Ya, dibiarkan dia uh, istrinya keluar rumah dengan begitu luar biasa dandanannya. Bahkan kadang-kadang kita melihatnya itu ngeri gitu bukan malah tambah cantik nah kemudian ada pengertian lain lagi dari dayus yaitu suami yang membiarkan istrinya memakai minyak wangi ketika keluar rumah dan masih banyak yang lain ya jadi kalau kita runut tadi ya akhi Fawaz ya, bahwasanya kenapa sang istri keluar rumah dengan berdandan yang tidak pantas ditamp ditampilkan kecuali di hadapan suaminya. Salah satu sebabnya adalah karena sang suami yang mempunyai sifat dayus. Nah, ini sebabnya. Sang suami sendiri yang mempunyai sifat dayus dan itu tercela dalam Islam. Dan bahkan disebutkan itu dosa besar. Hmm. Uh, kaitannya mungkin dengan maraknya wanita muslimah keluar dengan berdandan ada mungkin dari mereka atau dari suami-suaminya yang justru uh, mereka berdalil bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha uh, indah dan menyukai keindahan iya. sehingga mereka beralasan dengan hadis itu ya malulah kita ya tidak menampakkan uh, keindahan di tengah masyarakat begitu Ustaz. Hmm. Nah, dari situlah uh, Lalu di manakah eh, letak eh, keindahan dari seorang wanita itu harus ditampakkan? Iya. Apakah uh, ada pengharaman secara khusus ya. untuk uh, wanita muslimah? Ini, ya. ini menarik, kan? dalil yang disebutkan tadi menarik ya. Nah, uh, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sering sekali ya. sebagian orang mengetahui dalil tapi, tapi tidak pe, uh, penet, penempatan dalil tersebut ya. tidak tepat. Hmm ya seperti misalkan ya para pemirsa Raja TV dan seluruh radio yang merilai kajian ini uh, ada orang kadang-kadang seorang wanita muslimah yang belum memakai jilbab mereka mungkin uh, dikatakan kepada dia wahai bukti wahai saudariku muslimah pakailah jilbab eh. karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dia katakan uh, yang penting hatinya iya, Ustaz. eh, betul ya kan? Itu yang sering yang penting kita hatinya. Dapatkan. Nah, ini sebenarnya dia memakai dalil yang atau boleh dikatakan bukan hmm. dalil dalih ya yang tidak tepat pada tempatnya hmm. padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ala inna fil jasadi mudghah ya. ketahuilah hmm. sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada seonggok daging idza saluhat saluhat jasadu kulluh jika daging tersebut baik maka seluruh anggota tubuhnya baik hmm. wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ya. ala wahyal qalb ya. dan jika uh, seluruh eh, jika anggota uh, apa daging tersebut adalah buruk maka hmm. seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk nah dari sini kita kemudian pahami kemudian Rasulullah SAW bersabda ala wahyal qalb ingatlah bahwa situ adalah hati atau dalam yang lain menafsirkan jantung. Yang jelas, apabila hati ini bersih, maka akan terpancar kebersihan hati tersebut pada anggota tubuh. Jadi tidak e, keliru seorang wanita muslim mengatakan yang penting hatinya. Mm-hmm. Kenapa? Karena jika hati Anda bersih, Anda akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm. Nah, sama seperti tadi, innallaha yuhibbul innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah. Sesungguhnya Allah itu baik, bagus dan mencintai kebagusan ini dalil tidak pada tempatnya. Iya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya orang yang berdandan tidak pada tempatnya. Hmm. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab iya. ayat 33. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hmm. Artinya, dan Indahlah engkau wahai para wanita Diam di rumah-rumahmu Dan janganlah berdandan sebagaimana dandanannya wanita jahiliyah dahulu Kalau kita kupas nanti ini iya. ya hmm. Nanti kita akan sebutkan hmm. Dandanan wanita jahiliyah itu bagaimana hmm. Kita akan mengetahui bahwasanya uh, Dandanan saat sekarang ini dari wanita-wanita muslimah di luar rumah sangat lebih daripada wanita jahiliyah. Hmm. Nanti saya akan kupas ini. Hmm. Ketika kita membahas buruknya berdandan di luar rumah. Hmm. Buruknya seorang wanita muslimah baik dia statusnya sebagai istri, hmm. sebagai ibu, sebagai anak perempuan, kakak, adik perempuan berdandan tidak di hadapan suaminya seberapa besar buruknya uh, berdandan mereka kaum muslimah oh, di luar rumah. biasa buruknya. Karena di antara mereka terus terang tetap e, melaksanakan ibadah semisal sholat atau hal-hal lain yang disyariatkan. Iya. Saya pernah e, baca ada risalah Ustaz Firanda iya. Hafirullah. hafizahullah. Beliau e, me, bersama Syekh Abdul Razak saat oh. beberapa tahun lalu iya. hadir ke Indonesia dan Syekh berkeinginan untuk membeli oleh-oleh begitu yeah. di salah satu pasar di Jakarta yang yeah. cukup terkenal dan Syekh pun sangat kaget melihat kondisi pasar yang begitu banyak wanita yang uh, dengan dandan-dandanan yang sudah ya demikianlah kita saksikan mm iya. yeah. uh, kita ketahui tetapi yang takjub di antara mereka ketika waktu sholat yeah. mereka datang ke musola dan ini sangat uh, menakjubkan Syekh dan beliau pun memberikan uh, doa komentar semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ampunan atas apa yang mereka lakukan nah, uh, di satu sisi mereka melakukan hal yang e, mendatangkan keburukan bagi mereka tetapi mereka tetap melaksanakan sholat iya. mungkin keburukan-keburukan apa saja yang mungkin bisa Ustaz ini iya, sebenarnya e, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran inna salata tanha anil fahsya'i iwal munkar iya. sungguhnya orang sholat itu sholat itu menahan melarang dari perbuatan fahsya fahsya adalah perbuatan jamak dari fahisya iya. yang kita katakan tadi zina ataupun tu zina ya hal-hal yang berkaitan dengan zina seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina dan perbuatan mungkar mungkar adalah dosa seluruh dosa disebut ke, dengan kemungkaran hmm. sebagaimana yang dikatakan oleh eh, Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi semestinya idealnya seperti itu ahli iya, iya, idealnya orang yang sholat itu uh, jauh daripada hal-hal yang berbuat fahsya atau mungkar nah. ya akan tetapi kok bisa ya orang sholat malah dia membuka auratnya. Yeah. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, hmm. sebagian wanita muslimah belum mengetahui buruknya yeah. dari tabarruj. Hmm. Dalam bahasa Arab, berdandan tidak di hadapan suami, berdandan tabarruj, iya. itu disebut dengan tabarruj. Diambilkan tadi tadi surat Al-Ahzab ayat hmm. 33. Yeah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula. Janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan dandanannya wanita jahiliyah di zaman pertama. Iya. Nah, kita eh, saya akan menyebutkan sekarang hmm, hmm, hmm. buruknya berdandan nah. di tidak di hadapan suami, ya. Yang pertama, berdandan tidak di hadapan suami ya akhi ya. Iya. terutama juga kaum wanita muslimah yang sekarang menyaksikan kajian ini, bincang-bincang ini, bahwasanya tabarruj atau berdandan tidak di hadapan suami, berdandan di luar rumah dengan segala macam aksesoris dandannya. Hmm. Maka itu termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Faqalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man yaba?" Wahai Rasulullah, man yaba? Siapa yang enggan untuk masuk surga? Ini aneh kok oh, ada orang enggan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka niscaya dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam ke dalam surga. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ya berdandan diharamkan dalam agama Islam kalau dilakukan tidak di hadapan suami tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu ashra khisalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci 10 perkara Wadzakar minha, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satu dari sepuluh tersebut, yeah. akhifawas Fawaz, mm -hmm. wa tabarruju bizinati li ghairi mahalliha. Mhm. Berdandan dengan menampakkan perhiasannya yeah. tidak pada tempatnya. Ya, mm. tidak pada tempatnya. Itu dalil yeah. yang menunjukkan berdandan jika dilakukan tidak pada tempatnya, mm maka dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini keburukan yang pertama dari berdandan, yeah. yang dilakukan tidak pada tempatnya. Hmm. Dalam hadis yang lain misalkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Abu Hariz Maula Amir Mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Khataban nasa Muawiyah radhiyallahu anhu bihims." Pernah suatu ketika Muawiyah waktu itu yeah menjadi pemimpin kaum muslim beliau berkhutbah di kota Hims yang sekarang lagi berkecamuk perang. Yeah. فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء Beliau menyebutkan di dalam khutbahnya tersebut bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tujuh perkara. Hmm. Wa inni uballighukum dzalika wa anhakum anhu. Dan aku menyampaikan hal tersebut kepada kalian dan aku larang kalian atasnya. minhunna an-nawhu wasy'ar wat-tasawir wat-tabarruj wa juludus siba wadh-dhahab wal-harir di antaranya tujuh tersebut adalah an-nauh meratapi kematian musibah dengan terlalu berlebihan wasy'ar menggundul rambut bagi para wanita hmm. akibat musibah yang dia dapatkan tasawir dan menggambar-gambar makhluk hidup wat tabarruj berdandan tidak di hadapan suami suami mereka ya. ada perkataan menarik dari Imam Asyuti rahimahullah disebutkan dalam kitab uh, eh, Hasyiah yang ditulis oleh As-Sindi dalam kitab Sunan An-Nasai qala Suyuti rahimahullah wa tabarruju bizinati ay izharuha lin-nasil ajanib lihat ini perhatikan ya akhwat saudariku muslimah apa yang dimasukkan dengan dandan yang diharamkan dandan yang diharamkan adalah memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang yang bukan mahram hmm. wa huwal madhmum dan inilah yang tercela hmm. fa amma lizauji fala Adapun dia kalau untuk is, eh, suami maka itu tidak. Hmm. Wahwa makna kauli li ghairi mahalliha. Inilah yang disebutkan makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdandan tidak pada tempatnya. Jadi dandan itu termasuk hal yang dianjurkan ketika berhadapan dengan dengan suami. Dengan suami. hmm. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat dalam surah An-Nisa. hmm walahunna mislu ladzi alaihin nabil ma'ruf atau surah Al-Baqarah juga ada. Ya. Dan bagi wanita memiliki hak sebagaimana dia memiliki kewajiban nah. terhadap suaminya. Ya. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jika anda-anda wahai para suami hmm. menginginkan istri anda berdandan, hmm. maka berdandanlah, berdandanlah. Anda, anda juga. Betul. Jangan seperti saya ini, perut terlalu gendut gitu ya, tidak berdandan di hadapan suami, eh, di hadapan istri nama. Itu salah satu buruknya. Buruknya berdan apa? Berdandan tidak di hadapan suami. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. nah. Ustaz. Uh, setelah mengetahui uh, tadi eh, sisi-sisi uh, keburukan berdandan di luar rumah Ustaz tentunya uh, ini semoga menjadi uh, bermanfaat bagi kaum muslimah agar eh, juga menintrospeksi ya saja ya, hmm. atas uh, mungkin saat ini masih melakukan. Yeah. Tetapi perlu mereka itu mendapatkan motivasi Ustaz. Yeah. Mungkin ada uh, keistimewaan ataupun uh, keutamaan bagi mereka yang berdandan dan uh, memberikan Eh, pelayanan terbaik untuk suaminya. Iya. Ah, poin-poin iya. apa saja yang mungkin bisa ada sebuah hadis motivasi mereka? Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iya, pernah bersabda, ketika itu ada bibi ya para akhwat wanita muslimah perhatikan ada seorang bibi dari seorang sahabat Rasulullah eh, di sebuah rumah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada si bibi ini, ada alin? Apakah engkau mempunyai suami wahai perempuan? Eh. Kemudian sang perempuan tersebut menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Kaifa anti minhu?" Hmm. Lihat. Ya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Hmm. Kemudian si wanita tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu tuan." Artinya, hmm. aku tidak pernah meremehkan hmm. keperluannya, keperluan suamiku. Hmm. Sedikit pun. Artinya jika suamiku ingin aku layani, aku ingin berdandan di hadapannya, hmm. senantiasa aku lakukan. Illa ma'ajaztu anu, Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian hmm. setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut, Unduri aina anti minhu. Lihat bagaimana keberadaanmu terhadapnya. Maksudnya bagaimana perasaan suamimu terhadap kamu wahai istri? Ya. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Nah, ini dia. Ya. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Jadi tergantung dandanan kita kepada kepada uh, istri eh, kepada kepada suami bagaimana. Hmm. Ya, jika sang suami senang, maka itu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nisa, sebaik-baik perempuan hmm. adalah man sarratka idza nazarta ilaiha." Hmm seorang wanita, istri yang membuat kamu senang jika kamu melihat kepadanya. Ya. Ini ya, subhanallah, Masya luar biasa. <laughs> ya, sebaik-baik perempuan. Ya. Disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu. Ya. Kita kembali lagi coba. Hmm. E, tentang buruknya berdandan, tidak di hadapan ya. suami. Hmm. Maka perhatikan Bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berdandan tidak di hadapan suami dosa besar. Hmm. Jangan macam-macam itu. dosa besar. Saya sering uh, ingat perkataan Syekh Ibrahim Ibn Amir Rohaili kalau beliau lagi mengajar, beliau mengatakan hmm. Hmm. al-aqil la yastahinu bil kabirah orang yang berakal, cerdas, iya. hmm. ya, ya EQ-nya tinggi, hmm. itu tidak akan pernah meremehkan dosa besar. Iya. Karena dosa besar sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian Al Hasan Al Basri, al kabiratu hiya kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au azab au ghadab. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah akhiri atau ancam lebih tepatnya dengan neraka, hmm. perhatikan ya, hmm. dengan laknat, dengan siksa tertentu atau dengan kemurkaan. Sungguh salah satu dari empat ini aja kita nggak sanggup. Hmm. Itu dosa besar. Makanya pantas Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili tadi mengatakan al-aqil la yastahinu bil kabir. Orang yang berakal, orang yang cerdas ketika di hadapannya ada dosa besar, hmm. maka dia tidak meremehkan dosa besar tersebut. Ya, dia tidak meremehkan dosa besar tersebut. Karena ancamannya empat. Hmm. Yang pertama dapat neraka hmm. dan neraka Bapak Ibu saudara-saudari kalau seandainya kita mendengar kalimat neraka jangan pernah menghayal ada nikmat sedikit pun di dalamnya semuanya siksa siksa dan siksa semuanya kepedihan, semuanya kebusukan, semuanya bau tidak nyaman. Itu neraka. Yang kedua, setiap dosa yang diancam dengan laknat. Laknat artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali radhiyallahu rahimahullahu taala at-tardu wal ib'ad an rahmatillah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi pantas kita tidak pernah meremehkan, tidak boleh pernah meremehkan dosa besar. Yang ketiga, awal atau siksa tertentu, awal atau kemurkaan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya bahwasanya berdandan iya. di luar rumah tidak di hadapan suami dosa besar? Nah, kita ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Syekh Ahmad Syakir hadis ini isnaduhu sahih. Ya. Sanad hadis ini sahih. Yaitu hadis dari Umaymah. Ini mungkin untuk uh, orang tua orang tua yang baru melahirkan anak bagus nama dikasih Umaymah. Umaymah. Umaymah binti Ruqayqah Ruqayqah juga bagus. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyuhu 'alal Islam. Pernah Umaymah binti Ruqayqah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat di atas Islam. Faqal ubayyuki ala alla tusyriki billah wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiatmu wahai Umayyah bintu Ruqayqah kata kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Atas kamu tidak boleh mencirikan Allah. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak membunuh anakmu, tidak mendatangkan kedustaan yang kamu dustakan antara tanganmu dan kedua kakimu dan tidak meratapi mayat dengan terlalu berlebihan dan jangan berdandan seperti dandanannya jahiliyah yang pertama. Tadi saya ingin menjelaskan dandanan jahiliyah dandanan yang pertama itu bagaimana, mana sih? yang Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ya. 33. Ya. Saya bacakan sekarang dari tafsir Imam Nukatsir. Ya. Hmm. Ketika Eh, beliau menafsiri wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bertabarruj kalian wahai perempuan dengan tabarruj ya. dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah generasi pertama. Ya. Lihat perhatikan. Qala Mujahid kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal. fa ya. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Lihat perhatikan wanita-wanita muslimah. Ya yang kadang-kadang kalau di mall-mall, di pasar-pasar, di pusat perbelanjaan itu jalan kayak milik dia. Laki-laki malah yang minggir. <laughs> Ya. Iya. Laki-laki malah yang minggir. Kata Imam Mujahid yang namanya tabarruj bagi wanita jahiliyah di zaman mereka hmm. adalah seorang wanita berjalan di tengah laki-laki di hadapan laki-laki. Itu yang disebut dengan tabarrutnya jahiliyah yang pertama. Beda lagi dengan Qatadah. Hmm. Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau mengatakan, eh, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassurun wa taghannuj." Ini subhanallah. Jika kalian keluar, hmm. eh, wahai wanita-wanita, dari rumah kalian, hmm. Dan untuk pengetahuan saja, wanita bentengnya yang paling kuat, hijabnya apa yang kelihatan itu adalah rumahnya. Kapan wanita keluar, hmm. maka pasti terancam kesuciannya. Dan saya katakan kepada para pemirsa, terutama para wanita muslimah, "Laisa syai'un 'alal mar'ati a'azzu ba'da aqidatiha min iffatiha." Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau seorang wanita muslimah sudah terenggut kesuciannya, sudah selesai fawan. Ini bukan bentuk pengekangan saja. Ya. Bukan. Tapi untuk menjaga menjaga kesucian. Kesucian. Ya. Nah. Jadi keliru besar ketika ada orang-orang yang pobi terhadap Islam. Hmm orang-orang melihat wanita yang benar-benar menutup auratnya iya. dengan bagusnya katanya ini pengekangan terhadap wanita muslimah Bukan. wajahnya tidak boleh terlihat misalkan kalau ada yang mengambil pendapat dengan iya. pendapat cadar hmm. ya ini uh, wajah untuk apa diciptakan oleh Allah eh, ini tidak ini menjaga keislaman menjaga kesucian wanita muslimah nah coba perhatikan lagi kata Imam Qatadah tadi saya ingin menyebutkan perkataan Imam Qatadah iya. Idza kharajtunna min buyutikunna, jika kalian wahai para wanita keluar dari rumah-rumah mereka, wanita jahiliyah, ya. kanat lahunna misyah wa takassur wa takhannuj. Mereka mempunyai jalan tersendiri. Ini perhatikan nih. Yang kadang-kadang kalau sudah di hadapan laki-laki jalannya et, et, et, subhanallah. Ini dandanan jahiliyah. Ya, ini dandanan apa? Jahiliyah. Hmm, hmm, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi uh, yang dikatakan oleh uh, Muqatil bin Hayyan, hmm. ini seorang ulama salaf juga hmm. dari para ahli tafsir. Beliau mengatakan wa tabarruju annaha tulkil khimara ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha wa dzalika tabarruj perhatikan tabarruj adalah hmm. seorang wanita muslimah hmm. meletakkan di atas kepalanya kain hmm. yang disebut dengan khimar yeah. penutup kepala hmm. tetapi khimar ini tidak dia ikat di mana di lehernya dia cuma letakkan kalau di kita sekarang itu apa akhi Fawas kerudung mungkin kerudung, kerudung selendang, selendang gitu ya hmm. nah itu dia letakkan yeah. di sini saja iya, Ya, atau yeah. dibelitkan gitu. Ya, dibelitkan. yeah. Tidak bahkan tidak dibelitkan, yeah. diletakkan di sini saja. Kadang dibelitkan dengan lebar begitu ya. Mm -hmm. Nah, akhirnya apa? Terlihat antingnya, mm -hmm. terlihat lehernya, kalungnya, rambutnya kadang-kadang. Depannya biasanya. Ya. Nah, itu dia. Itu tabarutnya wanita jahiliyah. Mm -hmm. Artinya wanita jahiliyah cuma sekian tabarujnya. Lu sekarang mau gimana? lebih lebih sekarang. Kalau sekarang gimana? Coba sebagian wanita muslim memakai pakaian uh, celana lebih pendek daripada celana SD. <laughs> ya kan? Celana adiknya dipakai. <laughs> iya. Kemudian kata abang tukang jahitnya, "Neng, ini baju belum selesai, Neng." Kata si Neng, "Enggak apa-apa, Bang." Ya. Saya mau pakai. Akhirnya karena dia belum selesai bolong di mana-mana. Cuma ada tali jemuran di sini dan semisal. Nah, ini berarti kan wanita jahiliyah mereka itu pakai long dress, hmm. ya, pakai pakaian dari atas ke bawah, yeah. cuma pakai khimar, hmm. tapi nggak ter, di, mereka tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah wala yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna bihina hmm. surat an-nur juga uh, mereka tidak mengikat khimar-khimar mereka, penutup kepala mereka di di leher ini. Hmm, hmm. Yang akhirnya tadi kelihatan anting, kelihatan uh, leher, kalung, kemudian yeah. kelihatan uh, apa? Bahkan sebagian kelihatan di sini. Hmm. Itu pakaian wanita jahiliyah hmm. di zaman sekarang. Nah, lebih daripada itu. Kata orang Arab, hadits wala haraj. <laughs> Artinya ya udah ceritakan aja sesukamu, <laughs> lebih daripada itu. Nah. Ya tadi terkait dengan uh, apa uh, sifat atau ciri uh, tabarruj wanita zaman jahiliyah tadi Ustaz. Yeah. Lalu bagaimanakah mungkin uh, sebagian kaum muslimah menanti-nanti Ustaz karena alhamdulillah dari sebagian mereka sudah Allah berikan hidayah dengan menggunakan hijab atau menggunakan jilbab yang lebar. Hmm. Tapi mereka khawatir terjatuh ke dalam tabaruj yang uh, dilarang dalam syariat Islam. Hmm. Nah ini uh, mungkin perlu lebih uh, spesifik Ustaz bagaimanakah uh, tabaruj yang dilarang tersebut Ustaz hmm. apalagi bagi mereka yang menggunakan hijab karena bisa jadi saja ya, uh, iya. tabaruj itu juga menimpa mereka yang sudah menggunakan jilbab iya. yang lebar bahkan iya. bagaimana iya. Ada perkara menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya e, syarat pakaian wanita muslimah itu ada delapan. Mm -hmm. Yang pertama menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua tidak tipis menerawang. Yang ketiga tidak ketat membentuk anggota tubuh. Yeah. Yang keempat tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yeah. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki hmm. khusus. Yeah. Yang keenam ini, hmm. yang keenam pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Yeah. Nah ini dia. Hmm, hmm, hmm. Ketika mungkin pakai jilbab yang lebar eh. gitu ya, tetapi dia perhiasan pada saat yang bersama, Kalau dilihat laki-laki tertarik, mungkin karena bahannya terlalu ngepas yeah. begitu ya. Hmm. Akhirnya kelihatan anggota tubuhnya. Hmm. Ini sama saja dengan nisaun kasiat ariat nantinya. Yeah. Kenapa? Karena salah satu tafsiran dari nisaun kasiat ariat. Ini menarik juga akhir bawah. Hmm. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim hmm. ketika menjelaskan mensyarah hadis nisaun kasiat ariat salah satu Eh, penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW adalah wanita hmm. yang memakai pakaian tapi telanjang. Nah, itu bagaimana nah, itu? <laughs> Iya, ya. Perhatikan wani, uh, para saudari-saudari muslimah ya. Uh, salah satu tafsirannya wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang hmm. adalah wanita yang hmm. cuma mikirkan penampilan dirinya secara lahiriah tapi kalau dilihat dari sisi ibadahnya nol kalau ditanya akhi Fawaz yeah. ditanya tentang hmm. medicure, pedicure, <laughs> kemudian salon, kemudian behel, kemudian high heel paling tinggi di mana jualnya, kemudian hair extension. Uh, Ustaz kok ya? tahu juga, tahu juga Ustaz. Ya? ya? <laughs> iya, harus tahu ini uh, karena perkembangan zaman dan harus diberitahu wanita muslim bahwasanya itu dilarang dalam agama Islam. Artinya hmm. pe penyambungan rambut yeah. tadi ya. Hmm. hmm, hmm hal seperti ini wanita muslimah sebagian yeah. paling tahu dalam bersolek, dalam perkara-perkara seperti tapi dalam model baju model apa yang sekarang uh, lagi, lagi ya? tren gitu iya hmm. uh, paling tahu tetapi untuk ibadah nol sholatnya mungkin lelet hmm, hmm, baca Qurannya nggak nggak bisa iya. jangankan pernah tidak belum bisa juga iya, Masya Allah. nah ini ini salah satu daripada tafsiran nisa unkasiat hmm. yang kedua tafsirannya adalah wanita hmm. yang tidak bersyukur kepada suami. Hmm. Si suami sudah hampir setiap tahun ya setiap harinya memberikan nafkah kepada istrinya tetapi satu kali saja suami belum bisa mengabulkan permintaan istri karena satu dan lain hal maka akhirnya sang is sang istri menuduh engkau ini sang suami tidak pernah berbuat baik sama sekali kepadaku aku. Hmm. padahal ahsanta ilaihin dahara kata Rasulullah SAW kamu telah berbuat sepanjang tahun kebaikan kepada mereka tetapi ternyata tidak e, digubris oleh sang istri tidak disyukuri oleh sang istri nah yang ketiga yang kita bicarakan iya. yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang maksudnya adalah wanita yang memakai pakaian hmm. yang ketat bentuk seluruh tubuhnya. Yang keempat, yang tipis. Dengan ketipisan tersebut, apa yang ada di balik kain yang tipis tersebut terlihat auratnya. Nah, ini sama seperti yang kita bicarakan tadi. Sebagian wanita sudah menutup auratnya, alhamdulillah, ya dengan jilbab. Hmm. Tapi jilbabnya ternyata terlalu pendek, hmm, hmm. atau dengan baju ternyata terlalu ketat, iya. ya, atau dengan bahan yang biasanya nempel gitu. Iya, nemplok iya, begitu ya. Hmm. Kelihatan. Meskipun dia kadang lebar sampai lutut tapi nemplok. Kalau jalan itu sangat terlihat. Apalagi nah, kena angin. Setelah. Nah, itu bahaya. bahaya. Ya, itu nanti ditakutkan ya wanita muslimah, ya kita perlu berikan apresiasi bagi sudah yang melebarkan eh, jilbabnya akan tetapi terlalu nemplok akhirnya masuk ke dalam mahzurat, larangan tadi. Iya. Hmm. Nah, demikian. Kalau kita perhatikan lagi, hmm ini hmm, saya langsung sambung ya, yeah, yeah. Uh, buruknya berdandan tidak di hadapan suami, -hmm. yaitu mendapat laknat Allah. Wah ini berat ini, mm -hmm. wahai wanita muslimah jangan remehkan ini, berat ya, tidak semudah kita kira laknat Allah Subhanahu Wa Taala, -hmm. tidak semudah kita kira diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Karena arti laknat adalah tardu wal ibad an rahmatillah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal itu di antaranya yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Ad dari An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun jadi memang benar ya, ya akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang ya. yang kata saya tadi kata tukang jahitnya nah yang belum jadi dipakai juga ya ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht di atas kepala mereka seperti punuk onta karena rambut-rambut mereka mereka tumpuk di sini ya, ya. digelung ya, kalau ya. istilah bahasa digelung. Sunda itu digelung ya antum dari Sunda ya Sunda. <laughs> oh subhanallah alhamdulillah ya kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam il'anuhunna fa innahunna mal'unat subhanallah Artinya laknat wanita-wanita tersebut. Hmm. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Jadi dosa besar karena mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ini buruknya dari berdandan tidak dihadapan suami. Makanya saya ambil tema ya mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda, wahai istriku berdandanlah di hadapanku. Maksudnya di hadapan suami-suami mereka. Suami-suami ya? mereka, <laughs> <laughs> bukan di hadapan bukan saya. <laughs> bukan di hadapan saya. Maksudnya ini adalah perkataan seorang, seorang suami, suami untuk yang mempunyai rasa gairah, nah. rasa cemburu terhadap uh, istrinya. Nah. Ada ada cerita menarik, Akhi Fawas. Hmm. Uh, cerita ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. yeah. Hmm disebutkan di situ min ajaibi ma waqa'a termasuk keadaan-keadaan ajaib yang terjadi pada tahun kalau saya tidak salah ingat ya hmm. 286 begitu hmm. ya 286 bahwasanya ada seorang perempuan mengadukan suaminya ke hakim hakimnya ini berada di daerah Ar-Rai namanya. Ya. Mengadukan apa yang diadukan oleh sang istri bukan diadukan digugat cerai bukan. Ya. Tetapi sang istri mengadukan suaminya bahwa suaminya belum bayar mahar. <laughs> Rupanya mungkin ketika pas nikah itu Ma maharnya bukan. maharnya ngutang <laughs> atau maharnya janji nanti saya iya, akan bayar iya, gitu iya. kan boleh saja itu boleh, sebenarnya iya. tidak mengapa hmm. asalkan disebutkan itu janji dan itu hutang suami. Sahih. Maharnya berapa? Kata sang hakim, 500 dinar. Hmm. Belum bayar. Hmm. Ini tuduhan istri kepada suaminya. Hmm. Akan tetapi angkar zauj sang suami menolak mengingkari tuduhan istrinya. Saya sudah bayar enak aja gitu ya. Bahasa kita begitu. Ah, kemudian setelah itu kata sang hakim, "Nuridu antus firalana wajah." Hmm. Wahai suami, kami ingin jangan-jangan ini si istri cuma ngaku-ngaku sebagai istrimu. Iya. Bapaknya sang istri pakai pakai, pakai cadar, cadar gitu ya. Hmm. Pakai cadar yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka sunnah oh, wanita ninja yeah. atau apa gitu ya. Itu sangat menyedihkan dan ini permasalahan lain ya. Iya. Menghina sunnah itu bahaya sekali hati-hati yeah. ya. Hati-hati para pemirsa Raja TV, Radio Roja dan seluruh radio yang merilis kajian ini. Hati-hati sekali karena menghina sunnah termasuk dosa besar nah. dan disegerakan siksanya di dunia iya, sebelum iya. akhirat dan itu banyak sekali nah e, wanita ini rupanya pakai cadar iya. kemudian sang hakim mengatakan kami ingin membuka wajahnya agar kami tahu anda zaujah hmm, hmm. bahwasanya dia adalah istrimu jangan-jangan dia ngaku-ngaku saja sebagai istrimu nah, akhirnya apa sudah falamma summamu ilaihi hmm sang hakim benar-benar ingin membuka wajahnya hmm. kata sang suami hmm. dia hmm. sadiqatun fima tadda'i hmm. hmm. jangan kalian buka deh itu auratku lihat subhanallah dia benar di dalam kalau begitu sudah anggap saja dia benar di dalam aduannya tentang aku saya akan bayar lagi deh <laughs> demi sebuah wajah. Masya Allah. Hmm. Subhanallah. Ada lagi cerita menarik hmm. yang terjadi ketika Utsman bin Affan hmm. radhiyallahu anhu. Cerita ini sedih, hmm. tetapi juga membuat mudah-mudahan motivasi bagi yeah. wanita muslimah. Mulai semenjak ini saya tidak akan pernah keluar rumah kecuali dengan menutup aurat saya. Islam memuliakan anda. Hmm. Kenapa? Anda menanggalkan kemuliaan tersebut. Saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya, setelah keimanannya, setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Dan kesucian akan didapat dengan Anda tidak berdandan kecuali di hadapan orang-orang yang berhak hmm. untuk melihat dandanan Anda. Masya Kayaknya puitis banget malam ini. Eh, enggak, saya ingin mengajak gitu loh wanita-wanita muslimah itu iya. benar-benar uh, kalau keluar rumah kelihatan kaki apalagi sampai kelihatan pahanya terlalu luar biasa gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, cerita yang ingin saya ceritakan tadi Utsman bin Affan. Beliau itu uh, apa namanya? Waktu orang-orang Khawarij masuk ke dalam rumah beliau. Yeah. Beliau sedang berpuasa, yeah. sedang baca Quran. Yeah. Kemudian ada salah satu orang Khawarij yang ingin me menebas leher beliau. Beliau tahan dengan tangan beliau. Tangan beliau putus. Kemudian istri beliau masih melihat seperti itu dan karena seorang istri itu kan di rumah ya. Hmm. Akhirnya sang istri keluar hmm. di rumah hmm. dengan apa? Dengan menahan untuk menahan suaminya dari tebasan dengan rambutnya. Hmm. Nah, ini menunjukkan wanita muslimah, saudariku muslimah. Semestinya seorang wanita memanjangkan rambutnya dan itu identitas seorang wanita muslimah. Meskipun boleh dipotong, dipendekkan, boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah di apa namanya digundul ya kemudian Eh, dipendekkan seperti laki-laki atau seperti wanita-wanita kafir atau seperti wanita-wanita pekerja komersial. Nah, ditahan dengan rambut sang istri Osman bin Affan radhiyallahu anha. Maka Osman bin Affan mengatakan coba perhatikan. Hmm, iya. Ya. Rambut wanita muslim. Hmm. La amruki demi Allah. Hmm. La sya'ruki ahwanu min suyufihin. Masya Artinya sungguh rambut itu lebih luar biasa. Lebih luar biasa terhormat dibandingkan pedang-pedang mereka. Perhatikan wanita muslimah yang masih ketika keluar rumah memperlihatkan rambutnya. Masya Apakah kita tidak ingin mencontoh kepada wanita-wanita yang sangat luar biasa ini? pantas mereka mendapatkan radhiyallahu anhum. Maryam alaihissalam ini cerita ketiga ya, banyak cerita malam ini. Maryam alaihissalam, kenapa dipilih menjadi ibunya uh, Nabi Isa bin Maryam? Saya pernah punya kajian judulnya Kisah Maryam dan Asia. Hmm. Oh luar biasa menarik ternyata kisah Maryam. Salah satu yang sangat menarik dari kisah Maryam dan Asia adalah ketika dia mengatakan kepada Jibril alaihissalam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya Maryam mengatakan bahwa aku ini kenapa dapat anak? Hmm lam yamsasni besar. aku tidak pernah disentuh oleh seorang wanita seorang manusia laki -laki. pun laki-laki pun jangankan laki-laki manusia, manusia tidak pernah menyentuhnya nih perhatikan ya saudari-saudariku muslimah baik anda, adik-adik saya yang lebih rendah, yang lebih muda umurnya dari saya, ataupun yang sejajar, saudari-saudariku, ataupun yang lebih tua kakak-kakak saya, bibi-bibi saya, tante-tante saya, yang ibu-ibu saya, muslimah lam yamsasni bashar hmm. wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya bahkan oleh manusia itu yang kemudian Allah memilih Maryam alaihissalam menjadi seorang ibu bagi seorang nabi ingin mendapatkan kedudukan seperti Maryam maka jagalah kesucian Anda. Seorang wanita muslimah pantang disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pantang untuk dilihat, dipandang, dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hmm. Ya, saya ingin mengajak merenggut hati ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Muslimah, pantang bagi saya untuk memperlihatkan aurat saya kecuali untuk laki-laki yang sah bagi saya. Nah, Masya Allah, kisah yang menakjubkan saja. Ya? Iya, luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya. Mungkin uh, di luar sana pendengar dan pemirsa juga mempunyai uh, banyak problem, mas. Iya. Kita mungkin berikan kesempatan bagaimana Zed iya, untuk ya, silahkan, mereka Uh, yang ingin mengajukan uh, pertanyaan melalui telepon atau pesan singkat karena begitu menarik uh, dialog interaktif kita dan tentunya Anda pemirsa dan pendengar Radio Roja akan memiliki uh, banyak uh, permasalahan yang ingin diungkapkan dan e, ingin mendapatkan solusi dari problema yang Anda hadapi terkait dengan tema kita di malam hari ini, tema yang sangat bermanfaat kita e, ikuti bahasannya. Silahkan bisa Anda hubungi kami di 021 823 6543. Semoga dengan pertanyaan dari Anda akan lebih memperluas dialog interaktif kita di kesempatan malam hari ini. Kami coba angkat untuk yang pertama dari penelpon. Silahkan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak silakan? Yang Bapak Ajat di Palembang. Pak Ajat di Palembang. Silakan Pak Ajat. Ini Ustaz yang mau kan yang namanya jahilah itu apa termasuk kafir apa bukan? Gimana Pak? Apa Pak? Jahiliyah itu termasuk kafir apa bukan? Ya. Iya. iya. Ya, baik, baik, baik. terima kasih Pak Ajat di Palembang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, eh, yang dikatakan zaman jahiliyah hmm. itu adalah zaman yang eh, sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Islamnya. Hmm. Maka apapun yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang tidak disetujui dari Islam karena nanti ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ditetapkan akhirnya dalam agama Islam seperti misalkan ikramul dhaif ya kebiasaan jahiliyah yang kemudian dibenarkan dalam agama Islam seperti syaja'ah pemberani seperti uh, kemudian tepat janji itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dan itu merupakan akhlak-akhlak mulia mereka pada saat itu berdusta berdusta sangat tercela sekali di hadapan mereka. Ya, ya masa itu ya. Jadi mm, yang namanya jahiliyah adalah ajaran yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Demikian Pak Ajat di Palembang semoga bermanfaat. Sebelum kami angkat dari telepon kembali ada satu pertanyaan yang menarik ini Ustaz. Ya. Ini penting untuk diangkat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika suami kurang suka kalau istrinya berdandan? Ada seperti ini, Ustaz. <laughs> Apakah seorang istri juga harus berdandan Ustaz? dan uh, apakah dandan itu juga dengan memakai make up uh, eh, sedangkan uh, istri juga tidak suka dan uh, tidak menyukai adanya make up di wajahnya. Baik. Nah, silahkan Ustaz. Iya. Uh, an ajnas kata manusia <laughs> kata orang-orang Arab ya. Hmm. Manusia itu berjenis-jenis macam-macam ya. ya. Hmm. Laki-laki hmm. uh, laki -laki mungkin ada seorang suami kadang dia tidak suka istrinya berdandan terlalu berlebihan. Mungkin natural saja. Iya, ya. silahkan. Karena mungkin istrinya sudah cantik banget gitu. Ya akhirnya Tidak dandan pun sudah. Iya, iya. Cantik seperti gitu, itu. Ya. Yang jelas jaga penampilan di hadapan suami mungkin jangan sampai bau dapur dibawa. Nah, ini yang <laughs> yang perlu saya baru saya ingin kan Kok kita sehati ya, <laughs> Pak Bawas ya. Bau eh, eh, kadang-kadang Ya, uh, sudah tidurnya mengeluarkan bunyi yang begitu luar biasa, <laughs> kemudian bau badan tidak diperhatikan, hmm. ya. Itu seperti mungkin itu. Itu ya, ya, ya. Demikian Allah. Baik. Nah, terima kasih. Atas. Adapun masalah tadi so seorang istri tidak suka yang, dengan make up yang make terlalu berlebihan, iya. maka yang natural, yang penting bukan berarti berdandan itu harus di sini pink, hijau, kuning, merah, muda kayak bendera partai-partai sekarang gitu ya. <laughs> Iya, bukan, tetapi eh, menjaga penampilan di hadapan suami yang dengan penampilan tersebut apabila sang suami melihat Anda wahai para istri tertarik merasa senang, merasa nyaman. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Ar-Rum kalau tidak salah. Eh, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Termasuk tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian uh, azwajan, istri-istri agar kalian merasa tenang iya. dengannya. Nah, ini tujuan daripada pernikahan. Ya, ini tujuan ketika seorang istri berdandan di hadapan suaminya tidak mesti harus make up. Mhm. Make up hijau, kuning, merah, muda tidak mesti, tetapi bagaimana dia membuat suaminya ketika melihatnya senang. Nah, demikian Allah. Terima kasih. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pendengar, eh, ada ini juga kasus ini Ustaz. Bagaimanakah eh, kalau eh, suami jarang di rumah Ustaz? Apakah sang istri juga tetap berdandan di rumahnya Ustaz? <laughs> Atau kapan e, dituntut dari seorang istri untuk berdandan sementara isi, e, suaminya jarang di rumah? Ini e, ya. e, muskilah juga ini. Iya, ini problem ya suami jarang di rumah ini juga masalah hmm. ya. Salah satu sebab e, kadang-kadang e, ketidakharmonisan di antara suami iya. istri iya. adalah suami jarang di rumah. Iya. Ya. Tapi mungkin itu bisa dimaklumi dalam beberapa keadaan. Hmm mungkin mencari pekerja, mencari penghasilan, rezeki. Hmm. Akan akan tetapi semestinya seorang suami memperhatikan keberadaan dia di rumah. Harus ada waktu untuk keluarga. Hmm. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyediakan waktu beliau untuk istri-istri beliau. Bahkan bukan hanya sekedar menggilir istri-istrinya, tetapi dalam rangka untuk menyediakan waktu kepada istri hmm. ya bermain-main, yeah. bersenda gurau, ya. Uh, seperti dalam hadis tentang lari-larinya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Raja TV dan Radio Roja dan juga seluruh radio yang merilai kajian ini bahwasanya para suami harus mempunyai waktu untuk keluarga. Hmm. Karena mereka menginginkan Anda di tengah-tengah keluarga dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu." Setiap kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang lelaki, baik dia suami atau bapak, adalah pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab. Jadi mereka ingin agar dihadap ada di tengah-tengah Nah, kalau seandainya sang suami tidak berada di eh, tengah-tengah keluarga, maka sang istri ya e, dia cukup menjaga auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apabila datang suami, maka dia berdandan dengan dandanan yang suami suka melihat hmm. istri seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas eh, jawaban yang saya sampaikan. Ya. Kami kembali angkat untuk Anda yang akan bertanya silakan di 0218236543. Kami coba sapa halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak <laughs> Silakan Pak. Silakan Bapak. Dari mana Pak? Abu Sausan di Indramayu, akhi. Iya. Ya. Alan silakan Pak Abu Sausan di Indramayu. Silakan. Uh, iya, kalau misalnya seorang laki-laki hmm. dewasa istri punya adik perempuan. Nah, ini kedarulah adik perempuannya memang sudah berhijab cuman masih belum memenuhi syarat syar'i yang hmm. gelap di Ustaz. Hmm. Nah, ini sudah dinasehati berkali-kali cuman tetap ngeyel ya bahasa iya. Jawanya. Tetap tetap uh, dia bertabarut dan berpakaian ketat walau tertutup semua. Iya. Nah, itu apakah kewajiban si uh, kakak laki-laki tadi ini sudah gugur ataukah masih termasuk yang dayus Ustaz dan kebetulan uh, ini salah satu contoh kasus Ikhwan ini dia hmm. memang sengaja tidak berani memberi nasihat langsung secara lisan karena ditakutkan akan meretakkan hubungan silaturahim. Hmm, Selama ini nasihatannya mungkin lewat BBM, SMS atau email, tapi iya. memang diambil dari dalil-dalil yang roji yang kuat gitu. Ustaz. hmm. Terima kasih Pak Abu Sozan. Iya. Silakan. Iya. E, terima kasih atas pertanyaannya. Saya katakan ini pertama kepada saudariku muslimah yang kasusnya seperti ini hmm. sudah menutup tetapi masih e, tabarruj dan ya sudah menutup seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah menutup tetapi masih ketat masih kadang-kadang memakai perhiasan yang menggoda laki-laki masih kadang-kadang memakai minyak wangi dan semisalnya maka saya katakan kepada wanita muslimah dari hati saya yang paling dalam Anda adalah adik saya kakak saya, ibu saya, atau Anda adalah bibi saya. Anda adalah wanita yang saya sangat hormati. Anda adalah seorang wanita yang saya sangat hormati dan saya sangat menginginkan kebaikan untuk Anda. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seorang wanita muslimah berjilbab menutup auratnya dengan jilbab yang sesuai dengan syariat ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan melarang seorang wanita muslimah berdandan tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya maka seorang wanita muslimah ketahuilah baik-baik semua itu Allah inginkan kebaikan untuk anda, wahai saudariku. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk anda. Allah tidak akan pernah menyengsarakan anda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membuat sulit hidup anda, wahai saudariku. Dengan jilbab yang sesuai dengan syariat tadi. Tidak akan pernah. dan segeralah ambil syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hidup Anda akan lebih suci. Hidup Anda akan lebih nyaman. Hidup Anda akan lebih tentram. Karena ketahuilah syariat Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Ini kepada saudari-saudariku muslimah. Adapun kepada kakak yang ingin menyadarkan saudarinya, maka Jangan lupakan doa Kak. Niat Anda yang baik tersebut akan dimudahkan dengan doa kepada Allah. Syekh Abdul Razak sering mengatakan doa miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Nabi Zakaria yang sulit dikatakan sulit menurut kedokteran mendapatkan anak dengan doa Rabbi habli Ya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Nabi Yunus di dalam kegelapan kegelapan kegelapan gelapnya gelap dasar laut gelapnya malam gelap gulita gelapnya di dalam perut ikan dengan doa la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minal zalimin yang mustahil menjadi mungkin dan hidayah di tangan Allah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Anda dan keluarga Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adik Anda yang Anda sangat inginkan kebaikan untuknya. Diberikan petunjuk untuk benar-benar berjilbab sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jangan lupa yang kedua, ikhlaskan niat. Bahwasanya begini, maksud saya ikhlaskannya itu begini. Sampaikan kepada adik Anda bahwasanya kakakmu Dek menyuruh seperti ini bukan hanya karena ingin adik berpenampilan, tapi benar-benar ingin adik baik. Tidak ingin disakiti, tidak ingin terenggut kesuciannya. Ambil hatinya sang adik tersebut. Niscaya Anda akan mendapatkan keajaiban dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terima kasih Ustaz atas nasihatnya demikian untuk Bapak Abu Sosan dan uh, pendengar yang lainnya. Kita masih angkat saja ya, pertanyaan ya, begitu banyak ini hmm. masuk pertanyaan dari pendengar kita dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah memakai cincin termasuk uh, menampakkan perhiasan Ustaz? Begitupun dengan gelang yang kita pakai Eh, walaupun tidak nampak tetapi uh, jika dipakai menimbulkan suara apakah juga hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Bahwa seorang perempuan diharamkan untuk memperlihatkan perhiasannya Bagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi wanita-wanita yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan tidaklah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat dari mereka. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di ya antara ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang biasa terlihat dari mereka itu adalah pakaiannya. Ya. Hmm. Pakaiannya tidak mungkin tidak terlihat. Tidak mungkin kan e, seorang wanita muslimah melepas pakaiannya tidak mungkin. Hmm. Maka harus terlihat. Hmm. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang biasa terlihat itu adalah kedua wajah, eh, wajahnya dan kedua telapak tangannya jelas itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas jangan memperlihatkan perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah ya mereka para wanita memukulkan kaki-kaki, menghentakkan kaki-kaki mereka hmm. agar diketahui apa yang tersembunyi di belakang itu dari perhiasan-perhiasan mereka. Iya. Maka wanita muslimah jika Anda memakai perhiasan cincin, gelang, maka jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Allah nah. Demikian untuk pendengar yang bertanya via pesan singkat. Kita masih angkat dari pendengar atau pemirsa melalui pesan singkat ini ada begitu banyak Ustaz dari saudari Hasna di Bandung, saudari Nisa di Jakarta yeah. dan juga ini bisa jadi problematika banyak muslimah Ustaz. Yeah. Apa yang pertanyaannya? Menjadi, uh, menjadi uh, wakil dari banyak muslimah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya wanita yang belum menikah yang mengharuskan keluar rumah dan berdandan karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri kebutuhan orang tua dan adik yang kuliah. Bagaimana kehukumnya? Ustaz? Mohon nasihatnya bagaimana jalan keluar dari kondisi ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya akan jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan ya. menjadi uh, motivasi. Ya. Hmm. Seorang wanita muslimah bekerja di luar rumah tidak mengapa. Ya dengan beberapa catatan. Yang pertama, tidak membuka auratnya. Iya. Hmm. Yang kedua, tidak melakukan ikhtilal. Iya. Bercampurnya laki-laki perempuan. Hmm. Yang ketiga, tidak terjadi khalwat berdua-duaan antara iya. laki-laki dan perempuan. Yang keempat, pekerjaannya bukan yang haram. Hmm. Ya. Tidak mengapa sebenarnya eh, seorang wanita muslimah dia melakukan pekerjaan di luar rumahnya, mengais rezeki, yeah. ya terutama kadang-kadang hmm. uh, tidak ada lagi yang membiayai kehidupannya. Yeah. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya rezeki Allah yang halal hmm. banyak. Yeah. Yang tidak me, eh, seorang wanita muslimah ketika mengais rezeki tidak memperlihatkan auratnya sangat banyak. Hmm. Ya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada di antara makhluk melata hmm. di bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat rezeki tersebut. Hmm. Ya. E, berada. Ya. Jadi jangan takut kita meninggalkan yang haram karena di situ kita membuka aurat kita, kemudian kita berusaha mencari pekerjaan yang halal. Yang di situ kita tidak membuka aurat kita. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa awwadaka Allah" atau dalam riwayat yang lain, "illa abdakallahu abdalakallahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah meninggalkan sesuatu karena Allah karena takut Allah melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya maka saya katakan kepada wanita muslimah bekerja tetapi jangan sampai buka aurat cari rezeki yang halal jangan sampai membuka dan mengumbar aurat kita nah Allahu akbar Demikian untuk saudari Hasna, saudari Nisa dan uh, bisa jadi ini adalah pertanyaan dari begitu banyak muslimah semoga bermanfaat dan kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon silakan. Ya, halo. Nah, kami coba angkat kembali silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan di malam hari ini 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana? Dengan Ibnu Muhammad di Bekasi. Iya, iya. Silakan Bapak-bapak lagi nih. Iya, silakan. <laughs> silakan, Pak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya sudah mempunyai istri. Iya. Dan istri saya mengajar dan insya Allah saya sudah ridho dengan apa yang ditampilkan di rumah. Hmm. Tapi ketika ia mengajar dan menggunakan jilbab yang syar'i, hmm. dia terlihat lebih cantik. Justru lebih menarik dengan ya, jilbab saja. Ya? Lebih menarik. Eh, Bapak ya. Mm Dan dia mengajar di luar dengan jilbab syar'inya. Apakah itu dia masuk ke dalam hal tabarut atau tidak? Baik. Ya, gimana tadi iya. pertanyaan? Ya. Iya. Nah, terima kasih untuk Pak uh, Bapak yang bertanya. Jadi istri beliau mengajar mm -hmm. dan uh, beliau menggunakan jilbab yang syar'i, yeah. tetapi lebih menarik, lebih terlihat cantik begitu Ustaz. Bagaimana solusinya? jilbab syar'i iya. keluar rumah keluar rumah mengajar hmm. tetapi dengan jilbabnya itu terlihat lebih e, menarik begitu Ustaz. Oh, baru saya paham. Bagaimana Ustaz? Iya. E, begini, pada saat itu hmm. seorang suami wajar saja dia e, apa namanya? bangga dan merasa e, istrinya itu cantik di hadapannya maka pada saat itu bukan berarti kalau dia memakai jilbab yang syar'i kemudian hmm. terlihat cantik kalau dia tanggalkan. Hmm. Memang si istrinya memang cantik. <laughs> ya. Hmm. Nah, maka kalau seandainya istrinya cantik, maka jangan sampai ya mengumbar wajahnya kalau bisa wajahnya lebih baik ya ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi e, bisa jadi ada sebagian lelaki yang justru malah lebih tertarik pada wanita yang menggunakan jilbab besar. Ustaz. Nah, ini yang ini saya katakan, ya. <laughs> Ini yang saya katakan. Kadang-kadang hmm. ya bukan berarti kalau seandainya si su, si suam, eh, si laki-laki tersebut yeah. Iya. kemudian tertarik dengan wanita yang berjilbab besar hmm. atau wanita yang bercadar kan kelihatan cuma matanya doang tuh. Iya, iya. Apa yang dibalik itu kan? Iya. Matanya saja luar biasa gitu nah, kan. Itu. itu bukan berarti cadarnya yang salah atau jilbab besarnya yang salah gitu. Karena saking talbis iblis itu. Nah, disitulah Rasulullah SAW pernah bersabda almar atau aurah. Hmm. Nah. Ya, wanita itu adalah aurat. Jika kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar, maka syaitan akan membuat laki-laki istishraf. Hmm. itu anda tahu, dia akan meletakkan tangannya begini sambil melihat wanita itu. Hmm. Terus dia ikuti. Hmm. Ya, sampai mungkin ini bahasa saya ya, hmm. sampai mungkin kepentok tiang listrik. Baru sadar dia. <laughs> itu namanya istishraf gitu ya. Saking tergodanya dengan perempuan tersebut. Meskipun kadang-kadang si perempuan ini memakai pakaian yang syar'i. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, ya, tadi saya ingin menambahkan ah. tadi dari tadi saya nyari-nyari ayat ya. yang ah. tentang rezeki tadi ya. ya. ya. Hmm. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kullun fi kitabin mubin." Tidak ada makhluk melata di bumi hmm. kecuali Allah menjamin rezekinya. Nah. Jadi wanita muslimah jika Anda ingin bekerja silahkan bekerja. Hmm akan tetapi dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam agama Islam. Kalau pekerjaan itu akhirnya membuka aurat Anda, maka jangan lakukan pekerjaan itu. Masih banyak rezeki-rezeki Allah yang halal. Dan seorang jiwa tidak akan pernah meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lan tamuta nafsun il hatta yastakmila rizqaha wa ajalah. Tidak akan mati seorang yang uh, seseorang pun sampai dia menyempurnakan rezekinya iya. dan ajalnya. Mungkin. Ah. Baik. Demikian untuk Bapak yang menyampaikan pertanyaan tadi semoga bermanfaat juga untuk uh, muslimah uh, yang sebelumnya tadi menyampaikan pertanyaan semoga uh, nukilan dan penjelasan dari ayat tadi memberikan motivasi untuk antun semua. Kita kembali angkat dari telepon di kesempatan uh, malam hari ini. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu dari siapa? Umu Muhammad Jakarta. Silakan Umu. Uh, eh, maaf Pak Ustaz mau tanya mohon solusinya ya. Saya ibu mempunyai dua anak, satu kuliah laki-laki, eh, yang kedua perempuan SMP. Yeah. Iya. Uh, suami saya kan udah meninggalkan rumah 9 bulan lebih. Yeah. Yang jadi masalah saya kan kenal sunnah juga belum lama. Yeah. Cuma saya udah mulai suka ikut-ikut kajian gitu kan. Alhamdulillah. Uh, cuman saya kok jadi seperti munafik ya Pak Ustadz. Ya, jadi ketika saya kerja, saya kerja di tempat orang kafir tuh uh, memang boleh pakai kerudung, tapi kerudungnya masih yang tipis-tipis. Ya. Tapi ketika saya mengikuti kajian, saya berubah, sih bisa pakai yang besar-besar gimana solusinya pak karena saya juga mau menghidupi dua orang anak saya cuma ketika saya ngaji saya kok baik, di, ya, gimana baik ibu ya, berubah, cukup ibu terima kasih, kasih ya, semoga Allah berikan kemudahan baik terima kasih ya, wa oh, iya jazakumullah khairan ummu Muhammad mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati ibu di dalam ketaatan dan sering-sering berdoa Amin. dengan doa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah wahai Rabb kami janganlah lencengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah petunjuk pada kami sungguh hidayah ibu sendiri merasakan sekarang hidayah itu begitu mahal sampai ibu merasakan kayak ini sayangnya orang munafik nih kalau ikut pengajian jilbabnya sesuai dengan syariat tapi ketika bekerja maka jilbabnya sesuai dengan uh, apa yang dikatakan oleh manusia maka saya katakan kepada ibu, saudara-saudari, saudari-saudariku muslimah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetap tegakkan sunnah. Allah akan berikan petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Yakin ibu. Yakin umum Muhammad. Hafizakillah. Ketika Anda lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak diri Anda sendiri, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan rezeki yang dari Anda tidak sangka-sangka. Ketika Anda lebih mengedepankan taat kepada Allah, anda lebih yakin rezeki di tangan Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Buat keadaan sesuai dengan sunnah dan kondisikan sesuai dengan sunnah meskipun Anda harus izin meskipun Anda harus bertempur dengannya maka niscaya ada jalan keluar pengalaman pribadi ibu ibu saya kerja di sebuah institusi resmi pemerintah. Tidak diperbolehkan untuk memakai jilbab yang lebar. Tetapi beliau izin dan di sana masih banyak hati-hati manusia yang diberikan curahan hidayah oleh Allah. Akhirnya diberikan izin. Subhanallah. Jangan pernah menyerah dengan kondisi yang tidak benar. Sebagian orang belum mencoba tapi sudah menyerah duluan. Ingat, hati di tangan Allah. Berdoa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin dan harus tegar. Disinilah letak yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid Dengan kesabaran dan dengan keyakinan terhadap janji Allah maka akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Ketetapan hati, keyakinan yang sangat luar biasa. Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Mungkin ketika Anda mengajukan itu, Anda akan dapat protes. Anda akan ingatlah memegang sunnah seperti memegang batu api yang sangat panas. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr akan datang pada manusia suatu zaman orang yang sabar memegang teguh agamanya seperti orang yang memegang batu api yang sangat panas maka bertakwalah kepada Allah kondisikan sesuai dengan sunnah yakin di sana ada jalan keluar dan rezeki yang tanpa batas dari arah-arah yang Anda tidak sangka. Semoga bisa dicoba dengan bukan mencoba-coba tetapi coba dengan keyakinan. Demikian Allah Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah dan atas nasihatnya. Demikian untuk Umum Muhammad, semoga Allah berikan kemudahan untuk ibu dan untuk kaum simah yang lainnya nampaknya ini pertanyaan dan uh, interaktif terakhir sih yeah. karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi mm. juga uh, mungkin saya juga perlu istirahat ya. <laughs> dari tadi pagi sudah Masya Allah waktunya sudah uh, banyak Ustaz uh, berikan untuk umat ini Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustadz dan menjaga Ustadz beserta keluarga. Mungkin untuk uh, di akhir acara ada ikhtitam dari Ustaz, ya. silakan. Uh, saudariku muslimah yang saya sampaikan tadi bukan mengancam tetapi ingin mengajak yang lebih baik agar senantiasa menjadi benar-benar wanita muslimah yang diridhai oleh Allah yang berbicara di hadapan Anda sangat menginginkan kebaikan dan sangat ingin kesucian untuk Anda senantiasa terjaga. Sebenarnya tabarruj berdandan tidak di uh, eh, berdandan tidak di hadapan suami, keburukan-keburukannya sangat banyak. Di antaranya dia adalah kebiasaan iblis, ajaran iblis. Kebiasaan wanita Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan yang mendatangkan petaka dan banyak sekali keburukan-keburukan dari berdandan tidak di hadapan suami tetapi karena waktu yang tidak cukup mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan bekas petunjuk kepada hati wanita muslimah untuk lebih memperhatikan dandanannya ketika tidak di hadapan suaminya demikian wallahu alam sallallahu nabi Muhammad jazakumullahu khairan